Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan nikmat min Allah. Nikmat dari Allah untuk bisa bermajlis, duduk sejenak untuk talabul ilmi, memperdalam pengetahuan kita tentang agama. Terlebih khusus dalam membahas tentang manhajiyah, metode dalam beragama. Karena memahami manhaj tata cara beragama yang benar ini sangat berpengaruh tentang amalan ibadah kita. Seorang yang tidak mengenal manhaj salaf, yakni mengharuskan dirinya mengikuti nas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, tidak paham tentang hal ini, maka dalam peribadatannya itu adalah dengan hawa nafsunya. Apa yang dianggap oleh dia baik, maka dia lakukan. Karena memang dia tidak mengikuti manhaj dan metode yang disyariatkan dalam agama kita. Di antara bentuk yang telah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat adalah keyakinan bahwa agama Islam itu telah sempurna, tidak membutuhkan adanya tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Tidak membutuhkan sama sekali adanya penambahan perubahan, pengurangan atau pergantian ya, tidak membutuhkan sama sekali. Oh. Fadlullah. Ada kitabnya? Insyaallah. Barakallahu fiik. Halaman 10 kita baca sekarang. Atau tepatnya halaman 9 baris terakhir. Kita mengulang dari situ. Yang punya buku silakan dibaca. Kita baca secara huruf sehingga antum bisa mengarokatilah paling minimnya. Ya toke-toke mantan kayak pondok. Hmm. Ya toke-toke pak. Ya pondokan lah, tidak apa-apa. Pondok Abu Bed. Nah. Halaman 9 baris yang terakhir. Faida ja'ana ba'da dalik syahsun. فإذا جاءنا بعد ذلك شخص من الناس Artinya, maka apabila datang kepada kita, ja'ana, datang kepada kita syakhsun seseorang minan nas dari manusia, pada dalika setelah itu, yakni setelah itu kembali ke atas pembahasan bahwa agama Islam telah sempurna. Ya. Maka apabila datang kepada kita setelah kita jelaskan bahwa agama Islam telah sempurna tidak membutuhkan adanya penambahan. Datang kepada kita seseorang di antara manusia Fa'ahdathalana syai'an fi dinillah. Fa'ahdathalana. maka dia atau ternyata dia melakukan hal-hal baru. Ahdatsalan melakukan hal-hal baru. Syai'an fi dinillah, sesuatu perkara dalam agama Allah. Lam yakun mawjudan fi kitabillah yang tidak ada. Lam yakun yakni tidak ada mawjudan, mawjud, wujud tidak ada dalam kitabullah wala fi sunnati rasulihi dan juga tidak ada pula dalam sunnah rasulnya wala fi sunnatil khulafai rasyidin dan tidak pula ada para dan tidak pula ada pada sunnahnya para khulafa ar-rasyidin sawa'un kana hadzal amrul muhdatsu i'tiqadan sama saja apakah hal yang baru ini hadal amr perkara yang al-muhdath yang baru ini sama saja perkara yang baru ini dalam bidang i'tiqadan keyakinan atau amalan atau dalam bentuk amalan atau qalan atau dalam bentuk ucapan atau manhajan atau dalam bentuk manhaj. Sesuatu yang baru dalam bidang akidah atau dalam bidang amalan atau dalam bidang ucapan atau dalam bidang manhaj yukhalifu manhajar rasul wa siratihi yang menyelisihi manhajnya rasul dan sirahnya rasul sirah yakni tata cara tata cara sejarah hidup beliau, ini tata cara beragamanya beliau. Fakanu yakul maka seakan-akan orang ini orang yang mengada-adakan tadi mengada-adakan sesuatu dalam agama ini baik dalam etikot atau ucapan atau perbuatan atau manhaj yang menyelisih manhaj Nabi fakanahu yakul maka seakan-akan orang yang mengadakan ini mengatakan inna dina naqis sesungguhnya agama ini adalah agama yang kurang lam yakmul belum sempurna koma di situ ekom ya simin jadi ahlul bid'ah mereka mengada sesuatu yang tidak ada dalam Islam itu sesungguhnya mau tidak mau mereka mengatakan walaupun tidak secara lisan mereka, mereka mengatakan agama Islam itu masih kurang, belum sempurna. Karena kalau dia meyakini agama Islam telah sempurna, ya tidak akan mungkin mengada-adakan. Dong sempurna kok, kok ngapa gawe? Ung sempurna, kok mengada-adakan acara yang tidak ada syariatnya, amalan yang tidak ada sunnahnya. Ung Islam sudah sempurna, gak butuh kita. Tetapi mereka tetap membuat-bikin hal yang baru ini menunjukkan keyakinan mereka adalah agama Islam belum sempurna. Ini perkara manhaj. Sudut pandang yang semisal ini berpengaruh terhadap ibadah. Terhadap etikat seorang muslim. Tentunya jauh berbeda. Ahlu sunnah meyakini Islam telah sempurna. Maka dengan sebab ini tidak melakukan bid'ah satupun. Baik dalam akidah ibadah, amalan, ucapan, manhaj tidak ada. Tidak melakukan bid'ah satu pun Ah, kitabnya. Ah. Anak tidak tahu ini di belakangnya nanti suruh bayar apa enggak. Ah, tentunya suruh bayar-bayar. Ah. Nah, bedanya dengan ahlul bid'ah, mereka meyakini Islam itu belum sempurna. Ini manhaj mereka. Metode dalam beragamanya mereka menyimpulkan Islam itu belum sempurna. Akibat ini mereka melakukan bid'ah. Misalnya, monggo monggo. Mereka melakukan apa? Bid'ah akibat keyakinan yang semisal ini. Bisa dipahami kaum simin? Bedanya ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah? Ya. Monggo monggo. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hada yarudduhu qauluhu ta'ala. Dan ini wa dan ini ini kembali ke mana? Keyakinan ahli bid'ah yang menyatakan bahwa agama masih kurang, belum sempurna. Yarudduhu qauluhu ta'ala dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Yarudduhu dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Yani ayat Al-Qur'an Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Bisa mengikuti? Ya. Bok mandan alon, apa kecepatan? Alon banget lah ya wak. Ini alon banget ini. Ya karena ini ya edok-edok kayak pondok ya alon lah. Baru-baru. Karena kalau sudah gak lama saya gak cepet. Nanti sedikit kedungal-dungal gak apa-apa. Ya. Hah. Kita kembali kepada permasalahan. Ahlul bid'ah semuanya berhadapan dengan ayat ini. Setiap antum kalau menghadapi alul bid'ah, jawab uh, sebutkan ayat ini. Bapak meyakini Islam sempurna atau belum, Pak? Itu dulu pembahasannya. Kalau dia meyakini Islam sempurna, lah kalau sudah sempurna berarti kita harus beragama dengan yang disyariatkan saja. Kalau dia mengatakan ya orang mesti mas, mungkin juga baik. Kita tanyakan, yang Bapak lakukan ini ada nggak dalam Islam? Ketika tidak ada, maka diketahui bahwa itu adalah hal yang batil. Atau dia menyatakan Islam belum sempurna. Au ana au anau kamil. Walakin bakiya syai'un yablughur rasul. Tadi sudah titik ya, dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Al yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Titik di situ. Atau au atau kalimat au ini Wahai muslimin, perhatikan cara bacanya. Au ini atofnya nyambungnya kepada kalimat kanahu yakul. Ada kalimat kanu yakul di atas baris di atas ayat. Fakanahu yakul ahlul bid'ah yang mengada-adakan sesuatu yang tidak disyariatkan seakan-akan dia mengatakan bahwa agama Islam ini masih kurang belum sempurna atau atau atau dia mengatakan Islam itu kamil anu kamil bahwa Islam telah sempurna walakin akan tetapi masih ada syubhat bagi syai'un ada beberapa hal yang belum disampaikan oleh Rasul. Ini pinternya ahlu bid'ah. Mau mengatakan Islam masih kurang, belum sempurna, terang-terangan nabrak ayat. Ayat menyatakan hari ini aku telah sempurnakan kok. Anda mengatakan Islam belum sempurna, kewanen. Ya sudahlah, Islam belum sempurna. Tetapi masih akal-akalan bagaimana bid'ahnya itu masih diterima mengatakan Islam belum Islam itu sudah sempurna. Gak berani mengatakan Islam belum sempurna. Mereka mengatakan Islam telah sempurna. Tetapi mereka bikin syubhat. Di sana ada beberapa hal yang belum disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah ini loh bid'ah kami yang kami dapati. Ini kan baik, tapi Rasul belum menyampaikannya. Ini bagian dari Islam, bagian dari kesempurnaan. Tapi Rasul belum menyampaikannya karena memang amalan mereka tidak ada dalilnya dari Rasul. Ini syubhat juga. Bisa dipahami syubhatnya? Bisa dipahami atau belum? Jadi saya ulangi, ahlu bid'ah memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mengatakan agama belum sempurna, masih kurang. Karena itu saya menambahi. Selesai sudah Ini Ini dibantah oleh ayat as sendiri. Dibantah oleh ayat Al-Quran. Allah mengatakan hari ini aku telah sempurnakan agama. Atau yang kedua, alul bid'ah tetap memaksakan diri melakukan kebidahan dengan alasan Islam itu telah sempurna tetapi masih ada hal-hal yang belum disampaikan oleh Rasul. Yang belum disampaikan oleh Rasul itu adalah bid'ah-bid'ahnya kami ini, hal-hal yang kami temukan, hal yang kami bikin ini. Sehingga masih ada celah untuk diterima hal-hal yang mereka bikin dengan alasan belum disampaikan oleh Rasul. Itu syubhatnya mereka. Jawabannya adalah bantahnya sekarang. Wahada yarudduhu hadithu Aisyata alladhi sabaq dzikruh. Ucapan ini atau anggapan ini yang kedua bahwa Nabi belum menyampaikan semuanya, ada beberapa hal yang belum disampaikan oleh Nabi. Ini dibantah oleh hadis Aisyah. Hadisnya Aisyah alladhi yang sabaqa dzikruhu yang telah lewat penyebutannya. Sabaqa telah lewat dikruhu penyebutannya. Hmm. <coughs> Hadis yang manakah itu? Hadis di halaman ke-9. Coba penyenengan lihat dulu hadis yang ke eh, halaman 9. Ngertos bok 9 Mbok Eh, bok lamun ngertos. Eh, hampir sama dengan uh, tulisan Eh, biasa. Di tengah-tengah itu ada hadis Aisyah. Di tengah-tengah saya sebutkan fadinu kamula binasyadil ayatil karimah. Maka agama ini telah sempurna dengan nas ayat ini yang mulia. War rasulu sallallahu alaihi wasallam balagh balaghul mubin dan rasul adalah sebagai penyampai dengan penyampaian yang sangat jelas. Kama qalat Aisyah itu sebagaimana dikatakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin radhiyallahu anha kepada Masruq seorang tabi'in kama fi sahih Muslim sebagaimana dalam sahih Muslim Aisyah mengatakan wa man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad azama 'ala Allahil fariyah. Barang siapa yang menyangka, menzama. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata masyai'an menyembunyikan salah satu saja Mimma anzalallah mimma anzalallah dari apa-apa yang Allah turunkan. Ya, barang siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan salah satu di antara syariat yang Allah wahyukan kepada beliau, faqad azama 'ala fariyah, maka sungguh dia telah berdusta atas Allah sebesar-besar kedustaan. Dia telah berdusta. Kadzab dia. Tidak pernah Rasulullah seperti itu. Ya, Rasul telah menyampaikan dengan penyampaian yang sempurna. Allah sendiri yang menyebutkan hal itu. Sehingga kalau seandainya ada orang mengatakan Rasul ada yang disembunyikan, itu berarti bertentangan dengan firman Allah. Disebutkan oleh beliau di dalam surat Al-Maidah eh, di dalam eh, Sahih Bukhari Muslim yang belum lihat ayatnya di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa lam taf'al fama ballaghta risalatah." Wahai rasul, balligh sampaikan ma unzila apa yang telah diturunkan kepadamu dari rohmu. Belum taf'al, jikalau kamu, wahai Rasul, tidak menyampaikannya, fama belah dari salat. Maka sungguh kau berarti tidak menyampaikan risalah. Artinya ayat ini sebagai persaksian dari Allah bahwasanya Nabi telah menyampaikan semuanya secara total utuh tidak ada satupun yang kurang. Ini dia. Sebab apa? Kalau seandainya Rasul ada satu saja yang belum disampaikan, maka berarti hukumnya sama dengan belum menyampaikan risalah. Bisa dipahami hadirin? Ini Allah sendiri yang memberikan persaksian bahwasanya nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah secara total utuh tanpa kurang. Maka sangkan ahlul bid'ah tadi di atas yang kita tadi baca, mereka mengatakan agama Islam memang sudah sempurna. Tapi masih ada beberapa hal kebaikan-kebaikan yang Rasulullah belum mengajarkannya. Contohnya ini loh yang kami lakukan. Ini kan baik. Ya. Ini kan baik. Dulu Rasul tidak melakukannya karena memang Rasul belum menyampaikan. Nah, anggapan ini bertentangan dengan ayat tadi. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya, alhamdulillah. Ini manhaj. Ya. Metode dalam beragama Ahlu sunnah meyakini Islam telah sempurna dan Rasul telah menyampaikan secara utuh, total, tanpa tercacar satupun. Beda halnya dengan Ahlul bid'ah. Kenapa mereka kok masih mau mengada-adakan sesuatu yang tidak disyariatkan? Karena kemungkinan dua. Mereka meyakini Islam belum sempurna atau mereka mengatakan Islam sempurna tetapi masih ada yang belum disampaikan. Beda banget manhaj antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Inilah manhaj. Kalau antum mau bertanya manhaj itu apa? Ini dia metode dalam beragama. Di antara pembahasannya bab ini tadi. Ini bab yang penting yang tidak boleh terlewatkan dalam pembahasan agama. Ya, Masya Allah antum bisa dapat ilmu ini pada kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bisa baca kitabnya. Sakit badan, Sakit ya? Dicek. Ada yang bisa membaca? Ya nanti di rumah baca masing-masing ya sama istrinya masing-masing. Hmm. Nanti kan antum jadi sosok suami yang masya Allah di depan istrinya antum. Hah? Hmm, masya Allah sudah katam satu kitab. Wa kadalika iblahuhu sallallahu alaihi wasallam lil ummati jami'an fi hujjati atau fi hajjatil wada' fi hajjatil wada'i dan demikian juga wakadalika itu kembali ke mana kembali kepada bantahan demikian juga sebagai bantahan terhadap keyakinan al bid'ah yang mengatakan Islam itu belum sempurna atau mengatakan Islam sudah sempurna tetapi ada yang belum disampaikan oleh Rasul Demikian juga bantahannya adalah iblaghuhu Rasulullah lil ummah. Penyampaian Rasulullah kepada umat jami'an semuanya fi hajjatil wada ketika haji wada haji yang terakhirnya nabi yang beberapa selang berikutnya beliau wafat setelahnya Waqala beliau mengatakan di dalam haji wada itu hmm, kalimat sebelumnya adalah ala hal balaghtu ala hal balaghtu itu sudah dilewati dalam pembahasan nomor e, halaman yang ke-9 sudah kita baca kemarin antum lihat halaman yang ke-9 ya kawan hmm. Saya baca cepat. Di bawahnya kalimat ayat tadi. Faqalu dini kamula wa rasul sallallahu kama sabaqa al-hadith bidzalik wa kama jaa fi hajatil wada' hina qala ar-rasul sallallahu wasallam lin-nasi wa yuballighuhum syar'il islami wa ahkamihi. Dan keadaan Islam itu telah sempurna serta Rasul telah menyampaikan semua sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi di atas dan juga dalam hadis hajatil wada, haji wada'nya Nabi. Ketika Nabi SAW berbicara di hadapan manusia, belum menyampaikan syariat syariat Islam dan hukum-hukum Islam. Wa yubayyin lahumul halal wal haram. Nabi menjelaskan bagi mereka yang halal dan yang haram. Wa hurmatid dima wal arad. Keharaman darah dan kehormatan. Wa kullu ma amara Allah bi wa anhu. Dan semua hal yang Allah perintahkan dan yang Allah larang telah disampaikan. Wa yaqulu kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat yang ada di haji wada tadi, ala hal balaghtu bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Fayakulun. Maka mereka para sahabat mengatakan, Naam. Yang kau telah menyampaikan semuanya, wahai Rasul. Para sahabat sebagai saksi, bahwa Rasul telah menyampaikan semuanya. Itu kejadian di haji apa? Wada. Fayarta fayarfa'u yadahu ila sama wa yankat wa kituha alaihim wa yakul Allahumma syad Allahumma syad. Rasulullah kemudian mengangkat tangannya ke langit dan mengarahkannya juga kepada para sahabatnya dan mengatakan Allahumma syad ya Allah saksikanlah ini Allah masyhad ya Allah saksikanlah ini. Bahwasanya aku telah menyampaikan semuanya. Ini kisah haji apa? Wadah. Berarti betul memang tidak ada satupun yang tercecer dalam menerangkan agama. Tidak ada kebaikan kecuali telah disampaikan dan tidak ada keburukan kecuali telah diperingatkan. Sehingga celah orang membuat bid'ah tertutup dengan ini. Ya. Kita kembali. Waqala dalam halaman yang ke-10. Waqala falibalighu syahidul ghaiba farubba muballighin aw amin sami'in. Waqala beliau mengatakan fayuballighu syahidul ghaiba hendaknya fayuballigh hendaknya menyampaikan asyahidu orang yang menyaksikan di hari ini al-ghaiba kepada orang yang tidak hadir di tempat ini yakni para sahabat yang ada di Haji Wada diperintahkan untuk menyampaikan kepada para sahabat yang belum sempat hadir di tempat itu. Disampaikan itu semuanya sampai hari ini. Disampaikan sabda Nabi ini kepada kita yang kita bukan orang yang hidup di zaman itu, hidup di zaman setelahnya. Kita termasuk dalam koridor orang yang ghaiba, orang yang ghaib. Karena itu tidak ikut di Haji Wada. Ya dengan hadir motan Pak. Haji Wada lahir beda Ya. Aneh Tetapi kita alhamdulillah tersampaikan ini kepada kita. Supaya apa? Kita pun ikut memberikan persaksian bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah semuanya tanpa tercecer. Farubba muballahin dan bisa jadi orang yang disampaikan padanya sebuah berita au'a lebih tahu daripada orang yang mendengarnya. Fahada mahsulun halil mubtadi. Fahada mahsulu halil mubtadi. Au maqalihi. Tadi itu titik ya, sudah ya. Kemudian ucapan terakhir kata beliau, "Fahadha maka ini ini yang mana ikhwan? Isim isyarah menunjukkan kemana kalimat tadi di atas. Maka inilah dia mahsul yang teraih, yang terdapat dalam kondisi ahlul bid'ah. Au maqalihi atau ucapan secara lisannya. Yang dimaksudkan adalah kalimat syubhatnya mereka yang pertama mengatakan apa? Agama Islam belum sempurna. Itu mau tidak mau itu ada pada mereka. Baik secara lisan ucapan atau kondisi mereka mengatakan Islam itu belum sempurna dengan bukti mereka mengada-ada. Bisa dipahami? Atau syubhat yang kedua, bahwa oh, ahlu bid'ah itu mengatakan agama Islam kamil telah sempurna akan tetapi mereka masih meyakini adanya sesuatu hal yang belum disampaikan oleh Rasul. Itu ada pada lisan-lisan mereka atau pada kenyataan kondisi mereka. Karena itu mereka masih membuat apa? Hal-hal baru mengada-adakan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Sampai sini bisa dipahami hadirin. Ini kondisi ahlul bid'ah. Lah jenengan. bagaimana kondisinya sekarang? Meyakini yang mana? Meyakini seperti ahlul bid'ah Islam belum sempurna atau Islam telah sempurna namun masih ada yang tercacar yang belum disampaikan oleh Nabi kalau anda antum tum meyakini ini antum ahlul bid'ah tetapi kalau kita semuanya meyakini Islam telah sempurna dengan nas al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kita meyakini bahwa Nabi telah menyampaikan risalah semuanya dengan nas juga dalam Al-Qur'an yang telah kita lihat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah risalatah wahai rasul sampaikan segala apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Dan jikalau kamu tidak melakukannya berarti kamu tidak menyampaikan risalah. Ayat ini menerangkan bahwa bahwasanya Rasul telah menyampaikan risalah. Kalau kita meyakini semisal ini, manhaj kita, manhaj ahlus sunnah. Panjenengan beli sing di, Pak. Pertanyaan yang tidak butuh dijawab tetapi dicermati. Mari kita. Kalau kita masih ada benih-benih mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam syariat, maka kita berarti ah, lebih bid'ah. Contoh, beberapa orang yang di zaman sekarang ini mengaku salafi. Tetapi dia memiliki manhaj mengharuskan supaya kalau menyebut ahlu bid'ah harus disebut kebaikannya dan harus disebut kejelekannya. Alias manhaj muazanah. Kalau kamu tidak menyebut kejelekan ahlu bid'ah supaya adil, kamu juga harus menyebut kebaikannya. Karena pada diri orang itu ada negatifnya, ada positifnya, ada min, ada plusnya. Sehingga jangan cuma disebut jelekannya, top. Engkau juga sebut kebaikannya supaya adil. Ini manhaj batil. Tidak ada dalam syarat Islam. Tidak ada dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi seakan-akan baik. Karena dibingkai dengan ben adil. Tidak zalim. Ini bid'ah kaum muslimin. Kalau anda masih memiliki pola pikir seperti ini. Berarti anda termasuk orang yang dua kemungkinan. Mengatakan Islam belum sempurna harus ditambah dengan manhaj muwazanah. Keseimbangan dalam menyebut kebaikan dan kejelekan. Atau Anda menyatakan Islam telah sempurna, tapi masih ada hal yang belum, belum disampaikan oleh Nabi, yakni manhaj muwazanah ini. Ini ciri khasnya sururiyun ahlul bid'ah. Karena itu sururiyun, sururiyah wa muslimin, Hah? Mereka mengaku sebagai salafi tapi mau bergabung dengan ahli bid'ah. Manhaj mereka ini dia. Sebab mengapa mereka kok masih mau bergabung dengan ahli bid'ah, masih mau menerima ahli bid'ah, masih bermasalah dengan ahli bid'ah? Karena mereka memiliki sebuah metode yang bid'ah. Kalau mau menyebut kejelekan ahli bid'ah harus menyebut, menyebut pula kebaikannya maka konsekuensi menyebut kebaikan ahli bid'ah, mereka harus bisa menerima keberadaan ahli bid'ah. Ini sururiyah. Bedanya besar sekali. Cuma limit bagi orang yang tidak paham apa sih bedanya sururi kami salafi pada dunia Syekh, Syekh Bimba, Syekh Ibn Thaymin, kitabnya juga Fatul Majid, Usul selasa Apa sih bedanya jenggotan, juban, cana cungklang, cadaran, ireng-ireng bareng kok. Ya, Jidatnya biring iring kabeh. Apa bedanya? Bedanya ini tadi yang barusan saya sebutkan. Bedanya ini dia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ahlu sunnah as-salafi mengatakan wajib untuk mengikuti Rasul karena sudah utuh. Agama ini sudah sempurna. Nabi caranya adalah menyebut kejelekan ahli bid'ah tanpa menyebut kebaikannya. Ini dia. Mengingkari kemungkaran tidak menyebut kebaikannya. Karena apa? Kalau engkau menyebut kebaikan al-bid'ah berarti engkau mendakwahkan kebaikan al-bid'ah supaya umat mencontohnya dan menjadikannya sebagai figur. Dia memang ahlu sesat tapi masya Allah ibadahnya main banget loh. Loh, kayak gue gitu sih kepriwe pak? Hah? Bahaya. Sehingga manhajnya sururi berbeda dengan manhajnya Rasul dalam sisi lainnya seakan-akan nyunah, tetapi dalam sisi manhaj ini mereka bid'ah padahal anu pada dene secara fisik hampir tidak bisa apa dibedakan tetapi alhamdulillah mereka risih dengan dakwah salafi ini akhirnya mereka mau tidak mau harus membedakan diri dengan dakwah salafi ini caranya hanya dengan uh, kaos ketika sholat ya, pakai celana panjang dan kau eh, apa baju hem saja sehingga kalau ruku terlihat ya, lekok tubuhnya pakai peci pecinya juga kayak gitu ah sudah mereka akhirnya pun membuat atribut sendiri membedakan dengan dakwah salafi ini karena memang kecintaan terhadap sunnah luntur di hati mereka supaya apa dengan modal seperti itulah mereka bisa diterima oleh ahlul bid'ah. Itulah mereka. Jadi salafi ya salafi ini aja kenceng banget lah mereka itu. Ya sing kenceng sing sih anti bid'ah total. Ya derek aja lah. Bid'ah ya elek ini ya aja total. Harus ada kebaikannya. Nah inilah dia. Manajnya Muhammad Surur Zainal Abidin Sururiyah. beberapa orang kesusahan untuk membedakan. Ujarku pada bae lu Halaman ya, surah kambi. Sing si jini nopo Pak? Radionya hampir hampir barengan ya. Uh, eh, eh, eh. Jarku pada baik kok, bedanya nang di, ah, bedanya hari ini kita tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya. Faka'annahu yakul. Maka seakan-akan mereka mengatakan. Asyih mengatakan seakan-akan mereka mengatakan. Ini bisa jadi mereka ucapkan secara lisan. Atau kalau tidak secara lisan oleh mereka. Kondisi mereka mengatakan kalimat berikut ini. Seakan-akan mereka alul bid'ah. Yakul. Dia mengatakan. Oke, ikhwan-ikhwan yang di luar dengar apa enggak? Enggak ya. Ya, cuman ya, pada ngasok. Inna syari'ata lam tatim. Sesungguhnya syariat ini belum sempurna. Belum tamat. Tatim itu dari kalimat tamma. Yaitu mutatim. Tamat. Tahu tamat bapak? Sudah menjadi bahasa Indonesia. Tamat. Sesungguhnya agama Islam ini belum sempurna. Ini ucapan al-bid'ah. Wa ya syai'un bahwa dan sesungguhnya bakya syai'un masih tersisa. Bakya itu masih tersisa. Syai'un sesuatu yajibu yang bersifat wajib istahab atau bersifat disunahkan untuk istidrokuhu untuk dimasukkan. Istidrok adalah untuk ditambahkan, untuk dimasukkan ke dalam syariat. Karena syariat belum sempurna. Ini ucapan al-bid'ah. Karena li'annahu karena sesungguhnya lau kana mu'takidan kalau seandainya ahlul bid'ah mu'takidan meyakini kalau seandainya ahlul bid'ah itu mu'takidan meyakini likamali syariati akan kesempurnaan syariat wa tamamiha dan kesempurnaannya min kulli wajhin dari segala sisi lam yabtadi dia tidak akan membuat bid'ah stadraka 'alaiha wala dan tidak pula dia akan istadrak alaiha memasukkan sesuatu ke dalam syariat. Dia tidak akan memasukkan sesuatu keyakinan amalan yang baru ke dalam syariat kalau saat ini dia meyakini agama Islam telah sempurna. Koma di situ. Nah, ini koma dan titik membantu untuk memahami mubtada khobar jumlah awal jumlah tani itu dibantu dengan koma wa qailun hadza wa mu'taqiduhu wa qailun hadza dan orang yang mengatakan kata-kata ini qailun orang yang mengatakan kata-kata ini kata-kata ini yang mana Islam belum sempurna wa mu'taqiduhu dan orang yang meyakininya meyakini Islam belum sempurna sehingga ada hal yang wajib untuk dimasukkan atau ada hal yang sunnah untuk dimasukkan ditambahkan orang yang meyakini keyakinan ini bolun sesat dia telah sesat anis siratil mustaqimi dari jalan yang lurus dia telah sesat dari jalan yang lurus. Bisa diikuti? Ya. Cara mengharokati mok sakenyinan. Ya. A I U E O. Nah, ini kalau apa bahasa kitanya huruf vokal apa ya? Hmm. Huruf vokal bahasa Arab A I U saja. Dan itu mudah. Fathah, domah dan kasroh tinggal dengan matahai difathai, kasrai dan domai Sudah bisa bunyi. Hmm, Alhamdulillah tidak ada harokatnya pun bisa bunyi. Apalagi ada harokatnya. Qala Ibnul Majishun berkata Ibnul Majishun muridnya Imam Malik Sami'tu malikan yakulu. Aku mendengar. Sami'tu. Aku mendengar. Malikan Imam Malik yakulu berkata. Manibtada'a. Manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah koma di situ. Kita terjemahkan. Berkata Ibnul Majishun, Sami'tu Malikan yakul, aku mendengar Imam Malik mengatakan, Man ibtada'a fil islami bid'atan. Barang siapa. Man itu artinya barang siapa. Ibtada'a yang membikin bid'ah dalam Islam. Bid'atan sebuah bid'ah. Yaraha hasanatan. Dia melihatnya sebagai bentuk kebaikan. Dia melihatnya sebagai bentuk kebaikan. Faqad maka sungguh za'ama artinya dia telah menyangka. Fakat za'ama maka sungguh dia telah menyangka anna Muhammadan bahwasanya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalata telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kemudian beliau menyebutkan ayat sebagai dalil ucapan beliau ini. Lianna Allah Ta'ala yaqulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yaqul berkata. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. lam yakun yawma idin dinan. Maka apa saja yang di hari itu, yaitu di hari ini, Yawma idin artinya di hari itu. Di hari itu, di harinya Nabi, di hari turunnya ayat ini, maka apa saja yang tidak termasuk di hari itu dinan sebagai agama fala yakunul yoma dinan maka demikian juga hari ini tidak termasuk dari bagian agama yakni bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh manusia yang di zaman Nabi tidak ada tidak sebagai bagian dari agama maka di hari kita sekarang ini pun itu bukan sebagai bagian dari agama. Bahasa Arabnya fama lam yakun yawma idin dinan falam yakun yawma idi fala yakunu al yawma dinan fala yakunu al yawma dinan mandan tiap palpa-palpa jadi jenengan kon ilmu baca kita kayak gini tanpa terasa kosakata sudah banyak. Ini badan? Ya. Nek baca kamus dihafalkan lah males. Males. Nih. Sudah banyak orang yang mendahului antum dalam kemalasan. Ya. Kamus dihafalna beda jauh dengan membaca kitab. Di samping kita ada ketertarikan karena isi itu lebih menarik. Dengan demikian secara otomatis penerapan kosakata pun dengan sendirinya. Yang kitab niki katam jenengan bisa baca sudah berapa kosakata Pak? Banyak Pak. Hmm, Masya Allah tanpa terasa. Sehingga nanti tinggal jam terbang. Kalau sudah banyak kitab yang dibaca berarti sudah banyak kosakata kata. Sudah berapa kitab yang katam jenengan? kan? Sebenarnya sudah banyak ya. Ustadz Memun, Ustadz Ridwan, ya, ah, udah banyak yang katam. Ini ngilang ngajinya jiping terus. Kosa katanya bablas. Nah ini dimulai di pondoknya Bubet ini. Ya. Untuk kita dirosah dengan membaca kitab satu persatu. Isinya kita dapat, bahasa Arabnya kita juga dapat meningkatkan mutu keilmuan di dakwah kita ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, perlu kami terangkan di sini mengapa Imam Malik mengatakan kalimat yang barusan kita terjemahkan. Barang siapa yang melakukan sebuah kebid'ahan, kemudian dia menyangka, melihatnya, menilainya sebagai sebuah kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah berbuat khianat. Dari sisi mana letaknya tuduhan mereka kepada Nabi kita bahwa Nabi itu khianat dalam menyampaikan risalah. Dari sisi mana? Untuk perhatikan ke sini. Yang dimaukan dari ucapannya Imam Malik ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Hari ini aku telah sempurnakan agama." Jadi Allah sudah memberitahukan, sudah woro-woro bahasa kitanya. Sudah mengabarkan kepada umat manusia sebagai hambanya. Aku, yaitu Allah, telah menyempurnakan Islam. Semua kebaikan sudah ada, semua ibadah sudah ada. Sempurna sudah. Ternyata ahlul bid'ah mengatakan tidak wahai Allah. Ini loh buktinya. Kami mendapati sebuah amalan yang baik ternyata Rasulmu belum menyampaikan. Berarti dua kemungkinan ya Allah. Agamamu belum sempurna karena kebaikan ini belum ada pada agamamu. Atau sebenarnya sudah sempurna, cuman Rasulmu khianat. Ini kebaikan malah orang diajaran nang Rasul. Bisa dipahami? Letak itu tujuan mereka? Iya. Dua kemungkinan ya Allah. Ini acara yang kami bikin malam Jumatan ini jangan main banget. Ya. Tapi kok Rasul orang ajarna? Padahal engkau mengatakan sudah sempurna. Ini kebaikan belum ada. Engkau kami yang bikin, ya Allah. Dua kemungkinan, ya Allah agamamu belum sempurna. Wah ini kewanen. Langsung menyalahkan Allah. Atau mengatakan, ya sudah, saya yakin agamamu telah sempurna. Tetapi nabimu khianat. Karena ternyata ini loh, kebaikan kami lakukan ini, banyak orang yang senang, banyak orang yang melaksanakan. Bahkan untuk mendoakan wong mati, ngirim donga, ngirim pahala, hurungan nang ajarannya pun nabimu. Berarti Nabi khianat ini belum disampaikan. Itulah kondisi alul bid'ah. Dua-duanya parah. Hanya dengan kepengen jadi alul bid'ah atau orang. Jangan sampai pak. Buat apa jadi alul bid'ah? Ya, walaupun dunianya makmur kayak apa. Tetap mereka sesat. Kesimpulan akhir dari Imam Malik Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Maka apa saja yang di hari itu, di hari Nabi Alaihissalam tidak termasuk dari bagian agama, walaupun manusia menyangka baik, walaupun menyangka itu adalah kebenaran, tapi tidak termasuk dari agama di zaman Nabi, maka fala yakunul yawma dinan maka di hari ini pun tidak termasuk dari bagian agama. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini adanya kan masih lama. Jam 12 lebih ya. Ya. Masih setengah jam. Mm -mm. Dibablaskan tambah ngantuk. Tidak dibablaskan eman-eman eh, waktu. Nah, silakan sekarang dikasih waktu 5 menit kalau ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau ke belakang-belakang, ada yang mau wudu-wudu, ada yang mau minum-minum. Istirahat sejenak. Lima menit. Nah, mau selonjor monggo, lendian monggo, turu monggo. Hmm. Nyantai. Ngilang akan ngantuk. Nek teng pondok butuh salah Pak. Ngantuk kon push up malah di pongor-pongor Nafinom nggak boleh tidur nak teng semi pondok. Di katus niku kan dengan lungang kok malah repot. Yang mana yang belum bisa dipahami, kosakatanya silakan dipertanyakan, mumpung masih ketemu. Ada pertanyaan, bagaimana sikap kita kepada ahli bid'ah dan pengikutnya jazakallah khairan. Jawabannya itu ada bab khusus dalam kitab ini dan juga dalam kitab Lamuduril Mantur yang sedang kita kaji di masjid agung panjang lebar itu seperti itu. Jadi dari awal kitab sampai akhir membahas tentang bagaimana cara menyikapi ahlul bid'ah. Secara global ahlul bid'ah itu adalah bukan orang yang dijadikan sebagai panutan dalam beragama. Jangan sampai kita mengangkat tokoh kita dari kalangan ahlul bid'ah. La yukhad minhumul ilm. Tidak diambil ilmunya. Karena apa? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahliya, fantadiri sa'ah." lahari ahli fantadru sa'ah apabila sebuah urusan disandarkan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kebinasaan ahlul bid'ah itu bukan ahlinya untuk berbicara masalah ilmu bukan ahlinya untuk menjadi tokoh tidak boleh kita menokohkannya kalau kita menokohkan mereka kita akan hancur Berarti sikap kita kepada ahlul bid'ah yang pertama jangan ngambil ilmu dari mereka. Kalau demikian apa? Jauhi. Karena mereka sesat. Termasuk dari lafad hadis Nabi. Iyaku memuhdathatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah. Hal-hal yang baru dalam urusan agama. Karena semua itu adalah bid'ah dan semua adalah bid'ah itu semua adalah sesat. Yang sesat semua finar. Termasuk dari kandungan hadis ini adalah berhati-hati juga dari alul bid'ahnya karena bid'ah itu tidak berdiri sendiri tetapi dibawa oleh orang yang mengajarkan ke bid'ahan disebutkan oleh para ulama wa iyyakum wa mujalasatil ahli bid'ah fa innahum mumaridatul qulub hati-hati kalian dari bermajlis dengan ahlul bid'ah karena bermajlis dengan mereka itu menyebabkan hati kita sakit. Terkena syubhat dan penyakit. Akhirnya sesat. Bisa dipahami hadirin? Terus bagaimana kita dalam bermuamalah? Bermuamalah urusan duniawi sebatas duniawi saja. Selesai urusan duniawi, tinggalkan. Jangan jadikan sebagai teman karib. Jangan jadikan sebagai teman kemana-mana bersama dia. Jangan. Ya, jangan. Itu beresiko. Karena Nabi memberitahukan almaru ma'aman ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada dia ternyata dia al bid'ah, kita lambat laun akan mencocoki dia dan mencari ridho dia agar kita tetap bergaul sama dia. Kita akan tanazul, kita akan mengalah atas nama supaya pergaulanku dengan dia terjaga, supaya bisnisku masih tetap berjalan. Ya saya mau ngalalah bid'ah ya ora apa-apa lah sedikit-sedikit sing penting urus urusanku lancar. Waduh, ini akibat dari menjadikan bid'ah sebagai apa? Teman. Walaupun awalnya ahli dunia, urusan dunia, tetapi bisa menjadikan rusak agama. Nabi mengatakan uh, dalam hadis yang lainnya, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man khalil seorang itu tergantung dengan agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa yang dijadikan sebagai temannya. Urusan duniawi, urusan duniawi. Tapi jangan jangan sampai mereka dijadikan sebagai teman dekat kita. Urusan dagang, dagang. Jual beli selesai. Urusan yang berikutnya tidak ada lagi. bisa difahami hadirin ada bab khusus nanti bagaimana cara menyikapi alul bid'ah di dalam bab-bab yang berikutnya. Hukmul mubtadi' di halaman ke-22. Kemudian hukmul mukhti, orang yang salah. Kemudian nahi an mujalasa lil bid'ah, larangan dari bermajlis dengan alul bid'ah. Halaman 17. Kemudian taubatul mubtadi'. Ini ada pembahasannya di belakang. Dengan sabar saja. Entah bulan keberapa. Ini bulanan sih Pak. Ini dikaji paling berapa hari? Waduh ini lain lagi aja. Iya, set yang lain. Bagaimana sikap kita kepada keluarga kita yang jatuh pada perkara bid'ah atau menjadi pengikut oleh bid'ah bagaimana menjaga hubungan kekerabatannya. Jawabannya ya kawan, khusus bagi yang ada kaitan dengan tali silaturahmi dengan kita, kita diperintahkan untuk jangan sampai menjadi pihak yang memutus ikatan tali silaturahmi. Ya, al-qati' la yadkhul jannah al-qati' tidak akan masuk dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi jangan sampai. Adapun kalau seandainya terjadi putus tali silaturahmi, itu mereka lebih bid'ah yang membenci kita sebagai ahlu sunnah. Tetapi kita tetap menyambangi, datang ke sana, membawa makanan, urusan kekeluargaan, silaturahmi, bertemu, bertanya, urusan duniawi, urusan kesehatan, urusan kekeluargaan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tetapi mereka membenci kita. Karena suatu hari mungkin ketika bapak meninggal atau ibu meninggal kita diminta bantuannya untuk ini itu ini itu. Ngerti ini itu ini itu bapak? Ya. Kita hanya nggak mau. bus pokoknya ora. Saya tidak akan nyumbang sama sekali. Kuwo ya bocah ya wani wos diporong-porong lah. Nggih, urusan nek saya Kulo nyumbang. Nek niki ngapunten niki bid'ah, boten seperak pun. Wuh, medit temen ya wah tetek mengeboke. Akhirnya terputus tali silaturahmi. Umpamane pun terjadi yang semisal itu, kita bukan sebagai pihak dalam hal ini bukan sebagai pihak pemutus tali silaturahmi karena kita berpegang dengan ilmu, dengan sunnah. Ini dia. Adapun mereka yang meninggalkan kita, tidak mau lagi hubungan dengan kita, mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Bisa dipahami hadirin? Iya, semisal itu. Jangan sampai karena kita memiliki uh, pengertian tidak boleh kita memutus hubungan tali silaturahmi kemudian kita mengikut sertakan diri kita kepada bid'ah. Bukan. Nah, terus bagaimana dalam menyikapi dalam urusan dunia? Kita datang, kita sebisa mungkin. Kalau seandainya bisa ada kesempatan menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Kalau seandainya kau tidak bisa karena kita adalah dianggap orang kecil di situ, tidak sebagai apa-apa, kita mau ngomong, urung ngomong bisa tabrak, ya. belum ngomong baru nongol, mesti aja kayak kaya salafi, Wis oh, suruh ngapa apa-apa pak, ya sudah sih penting nongol. Suatu saat mudah-mudahan ada di antara keluarga yang selama ini membenci bisa faham dan itu tidak mustahil. Sudah banyak yang teruji semisal itu awal ngaji disengit. Dulu kita semisal itu. Masing-masing dengan keluarga bentrok. Kecuali kalau antum lahir dari kalangan salafi. Bapak ibu dengan salafi dari kecil? Hmm. Kalau anak-anak kita alhamdulillah Pak. Sudah mengenal salafi dari kecil. Kita susahnya ngaji langsung difonis aja ah, ngaji maning. Melu-melu kok jenggotan. Didomai Pak. Teroris dan sebagainya. aliran keras. Ternyata sepuluh tahun ke sini orang tua yang dulu benci melu ngaji. Bisa terjadi loh, Pak. Bisa terjadi? Bisa. Yang dulu ibu kita nggak ridho, ternyata sekarang menjadi ahli sunnah. Di antara kita dalam pernikahan itu mengalami kendala. Kowe bojo, mana ning aja sing cadaran. Ada kayak gitu. Tetapi sang anak birwalidain, tetap baik, tetap baik, tetap baik. Sampai-sampai ibunya lulu, ya sana. Sadaran yang anak, ini ngajak ngeneng Nah, kasih baik pak. Nah. Tetapi karena sang anak ini birwalidainnya nampak, semakin ngaji semakin baik dalam hubungan tali silaturahmi dengan ibunya. Akhirnya bojomu nang disiki, wah ditawakan lah pak dan terus akhirnya jadi salafi orang tuanya ning telatene masya Allah 10 tahun 20 12 eh, tahun 15 tahun beke sadar ada sehingga jangan sampai kita yang memutus tali silaturahmi bisa dipahami hadirin mm -mm. Kita lanjut. Lanjut apa? Ya? Gimana Bu Be? Orangnya kemana? Di belakang. Ya lanjut berarti. Nggak jawab sih. Enggak. Yaqulul imamu asyatibi. Berkata alimamu syatibi. Fi kitabihil qayyimi Al-I'tisam. Dalam kitabnya beliau Al-Qayyim, Al-Qayyim yang berharga. Al-Qayyim di sini bukan Ibnul Qayyim. Ya. Al-Qayyim sifat dari kitab di sini ya. Berkata Imam Syatibi dalam kitabnya beliau yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang berjudul Al-I'tisam. Jilid yang pertama, halaman berapa? Basarnya apa, Pak? Tis'a eh, Tis'atun wa arba'un. Tis'a wa arba'un. Fi, fi mujalladah al-ula, tis'a wa arba'in. mengatakan yang pertama. Innal mubtadi'a mu'anidun lisyar'i wa musyakun lahu. Sesungguhnya ahlul bid'ah mu'anidun adalah penentang disyar'i kepada syariat wa musyakun lahu penyelisih yang menyelisihi syariat penyimpang yang menyimpang dari syariat. Ini ahlul bid'ah kondisinya kayak gitu. Mu'anid penentang dan orang yang suka menyelisih. Lianna syariah. Karena sesungguhnya syariat. Saya ulangi. Asyariah artinya adalah isim fa'il zat yang membuat syariat. Sesungguhnya Allah asyari zat yang membuat syariat. Qad ayyana al-matalib al-abdi turuqan khasatan. Sungguh Allah sebagai pihak pembikin syariat ayyana telah menentukan mutalib al-abdi hal-hal yang dituntut dari para hamba. Mutalib adalah hal-hal yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan oleh para hamba. Turukon khosotan, jalan-jalan yang khusus. Ala wujuhin khasatin dengan cara-cara yang khusus. Wa al khalqa 'alaiha. Wa dan Allah mencukupkan al-khalqa semua manusia 'alaiha untuk berjalan di atasnya saja. koma di situ. Saya ulangi supaya paham. Sesungguhnya asyari pembikin syariat yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qad ayyan sungguh Allah telah menentukan hal-hal yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan oleh para hamba dengan jalan-jalan yang khusus dan dengan cara-cara yang khusus yakni hal yang disyariatkan saja. Ini. Wakasar al khalq dan Allah mencukupkan manusia untuk melakukan itu saja. Ini lo ibadah. Nggak, nggak boleh ngawur. Ini saja. Jalannya khusus. Caranya khusus. Modelnya khusus. Yang disyariatkan. Tidak boleh yang tidak disyariatkan. Ini manhaj pak. Harus dipahami. Ahlu bid'ah nggak mau memahami yang seperti ini. Ahlu bid'ah maunya ya, simpati penting ibadah. Sing ngina gue sing orang ibadah. Mulai ngibadah malah sesat ke pririka Begitulah mereka mengatakan kepada ahli sunnah. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah punya prinsip. Allah sebagai pihaknya membuat syariat. Telah menentukan tata cara ibadah secara khusus. Cara-cara secara khusus. Dan manusia diperintahkan hanya mencukupkan diri dengan cara-cara tersebut. Yang telah dikhususkan, disyariatkan olehnya bil amri wan nahi dalam bentuk perintah dan larangan wal wa'di wal wa'id adanya janji dan ancaman wa akhbara al khaira fiha wa akhbara dan Allah menghabarkan annal khaira bahwa kebaikan itu fiha di dalam syariat tersebut yang telah ditentukan tadi. fi ta'addiha dan bahwa keburukan itu adalah pada penentangan terhadapnya. Yang melampaui atau penentangan terhadap yang telah disyariatkan. Atau dalam penyelisihan terhadap yang telah ditentukan. Lianna Allah ya'lamu. Karena alasannya bagaimana kata Syekh? Alasannya adalah karena Allah ya'lamu adalah maha mengetahui. Wa nahnu la na'lamu. Dan kita adalah pihak yang tidak mengetahui. Wa annahu innama arsalar rusul eh, arsalar rasula wa annau dan sesungguhnya Allah innama arsalar rasula sesungguhnya tak lain mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmatan lil alamin sebagai pembawa rahmah bagi alam semesta Ini dia. Ini nomor pertama harus dipahami. Isinya adalah saya ulangi, al bid'ah itu orang-orang yang mengadakan sesuatu yang tidak disyariatkan, dia itu penentang. Ya. Orang yang gemar menyelisihi dan berbeda dengan yang disyariatkan. Kenapa? Karena disebut penentang dikarenakan Allah pihak yang membuat syariat itu menuntut hamba-hambanya, yakni kita-kita ini, untuk berjalan di atas hal yang telah ditentukan. Kok malah kamu bikin sendiri tentang teman sih? Begitu. Allah itu sudah memerintahkan kita mencukup, mencukupkan diri dengan yang disyariatkan. Begini cara sholat, begini cara zikir, begini cara ibadah, begini cara haji, begini cara... Cukup itu. Kok gue gawe dewek tentang teman? Paham ini kalimatnya Pak? Ya. Memang Allah adalah penentang. Allah telah memberikan perintah, adanya larangan, adanya perintah, adanya ancaman, adanya siksa, adanya pahala. Itu semuanya jika lo melakukan yang disyariatkan. Anda pengen pahala, lakukan yang disyariatkan, yang telah tertentu. Adanya ancaman bagi siapa yang menyelisihinya. Lah nek wong kabeh-kabeh entuk bikin syariat ya siapa sih diancam? Paham ini Pak? Eh, bagaimana akan diancam Bagaimana semua pihak akan mendapatkan pahala ngokar pedewek? salah ya, deh kawan Dan Allah memberitahukan bahwa kebaikan itu ada pada yang Allah tentukan dalam syariatnya. Dan keburukan itu ada pada hal-hal yang tidak disyariatkan olehnya. Allah mengetahui itu. Dalam membuat syariat Allah telah tahu siapa yang akan menyelisi syariat ini berarti dia batil. Allah sudah mengetahui umpamanya pun nonton tiang ahli bid'ah bikin syubhat saya itu kepengen beriman tapi kalau saya harus sesuai dengan Rasul abot sing penting aku orang nentang lah beda nih orang nentang pok entuk dianggap sesuatu oleh dia berbeda dengan Nabi sing penting orang jelisihi sing penting orang bertentangan Nabi ngalor aku melu ngalor ini beda lah ngalorek Beda sedikit. Kata mereka menyelisi ajaran Nabi itu belum tentu kebatilan. Ini jawabannya. Allah Maha tahu bahwa apa saja yang tidak disyariatkan itu berarti batil. Allah Maha tahu. Kita adalah tidak tahu. Jangan kita gegabah dalam hal yang semisal ini. Beliau berdalil Allah mengutus Rasul sebagai rahmat lil alamin Berarti barang siapa yang menyelisih ajarannya Rasul tidak akan mendapatkan rahmah. Walhamdulillah jam 12. Kirang seketik. Cukup nggih? Mohon alhamdulillah kakean bok malangin angel murocae. Eh. Padahal ini belum makan, Pak. Baru selembar kita ya. Seharusnya kita itu baca tadi dari kalimat au annahu kamil halaman 10. Kita tadi murajaah dulu dari kalimat eh, baris terakhir halaman 9. Sehingga kita belajar pagi ini sampai menjelang duhur hanya dapat satu lembar. Akan apa sedidik? kakek. kakean. Padahal mereka selembar beder yang rampung. Walhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bisa baca, walaupun sedikit ini bisa uh, memberikan ilmu dan kekuatan manhaj kita di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang sempurna kepada kita sampai akhir hayat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته